<clears throat> Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita dalam kebaikan yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmatnya kepada kita meskipun semua itu kita balas dengan maafiat kita balas dengan eh, tidak menunaikan syukur yang sebenarnya kepadanya Maha suci Allah Subhanahu wa taala Maha agung karunia-Nya dan maha luas rahmatnya. <clears throat> Ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah. <clears throat> Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di majelis yang agung ini untuk melanjutkan kajian kita mengkaji pembahasan yang sangat besar manfaatnya dalam Islam, sangat agung kedudukannya dalam keimanan, yaitu memahami nama-nama dan memahami kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. <clears throat> Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kandungannya. Yang ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya meliputi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yaitu namanya Assalam. Assalam <clears throat> yang maha suci, yang maha selamat dari segala kekurangan. Ini satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungannya mencakup semua makna dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita masih ingat pembahasan yang saya pernah bawakan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika seseorang berdoa dengannya maka Allah akan mengkabulkan doanya dan jika seseorang meminta dengannya maka Allah akan penuhi permintaannya. Nama ini termasuk di antara nama-nama yang merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung berdasarkan pendapat yang dulu kami kuatkan dengan mengambil keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. <clears throat> Ikhwatal Islam, <clears throat> nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat ke-23 yang kita ketahui ini termasuk ayat yang banyak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sangat layak untuk kita berusaha menghafalnya dan merenungi kandungan dari nama-nama yang disebutkan dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min." Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Al-Malikul Qudusus Salam, dialah yang maha menguasai alam semesta beserta isinya al kudus yang maha suci, Assalam yang maha selamat, yang maha disucikan dari semua sifat-sifat kekurangan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan ayat ini para ulama menetapkan bahwasanya assalam termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang uh, termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu termasuk yang apa ini nama yang baik yang hendaknya menjadi pilihan kita kalau mungkin ada yang mengatakan memberi nama Abdullah atau Abdurrahman terlalu banyak. Meskipun itu sebenarnya bukan celaan. Saya pernah menyebutkan dalam salah satu kajian bahwa uh, uh, apa ini dalam kitab Al-Isabah tulisannya al hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memuat nama-nama sahabat itu disebutkan bahwa sahabat yang memiliki nama Abdullah itu ratusan jumlahnya sekitar 300 yang kalau saya nggak salah ingat saat ini sekitar 300 orang yang memiliki nama Abdullah. Jadi bukan merupakan celaan. Kalau seseorang itu mengambil satu keutamaan dalam hal ini misalnya nama Abdullah dan Abdurrahman kemudian banyak yang mirip dengan yang lainnya. Nanti kan akan dibedakan dengan nama orang tuanya nama bapaknya dalam masalah dalam hal ini. Daripada nanti ada sebagian orang yang ingin menamakan apa ini e, anaknya dengan nama-nama Islami, tapi yang terjadi justru mereka mengambil nama-nama yang kadang-kadang tidak sesuai. Bahkan sebagian di antaranya sangat sangat lucu. Sangat lucu di antaranya. Sampai kita pernah dengar di di waktu di Jamiah Islamiyah dulu di Madinah ada orang yang uh, apa ini na, di, namanya ya orang salah, salah seorang dari wilayah dekat Rusia sana ada yang namanya apa ini uh, masya Allah ada yang namanya <clears throat> Subhanallah jadi lucu jadinya. Jadi ini tentu penamaan yang tidak sesuai meskipun kelihatannya Islami. Dan ini sangat sering terjadi di kalangan kaum muslimin karena mereka tidak mengenal kaidah dalam memberikan nama yang sesuai yang dengannya kita bisa berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita juga mendapatkan pahala karena mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dalam pemberian nama. Ya, saya kembali jadi Sangat baik kalau kita memberikan nama anak kita misalnya Abdul Salam. Abdul Salam, hamba dari Allah Subhanahu wa taala Assalam yang maha bersih dan selamat dari segala aib dan kekurangan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Kita perhatikan. <clears throat> Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Assalam pengertian daripada nama ini adalah assalamu min jami'il uyubi wan naqais li'malihi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dia adalah as-salam yang maha selamat, yang maha bersih, yang maha disucikan dari semua aib dan kekurangan. Dari semua sifat-sifat celah dan kekurangan. Kenapa? Karena kesempurnaan pada zatnya, pada sifatnya, dan pada semua perbuatannya pada semua perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam segala hal. Oleh karena itulah orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah semakin banyak dia membaca, memahami kandungannya, maka akan semakin terbentang di hadapan dirinya kesempurnaan yang tiada tarah yang akan mengajak hatinya dengan sendirinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua segi, seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh kepada kebaikan manusia. <clears throat> Sudah seperti itu, <clears throat> kebaikan yang diberikannya yang tanpa pamrih itu nanti balasannya juga disempurnakan bagi hamba itu sendiri. Sudah seperti itu, hamba yang selalu kurang dalam menunaikan syukur kepadanya, kurang dalam berterima kasih kepadanya, membalas kebaikannya dengan maksiat, Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kesempatan baginya dengan bertobat, berampun, meminta ampun kembali kepadanya. Subhanallah, kebaikan yang benar-benar sempurna dan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memberikan semua itu adalah untuk semata-mata bukan karena butuh kepada hambanya tapi karena semata-mata karena luasnya rahmatnya agungnya karunia dan fadilahnya jadi kita bisa bayangkan ya, orang yang banyak memahami nama-nama Allah, mengetahui kandungannya, yang di situ akan tersingkap di hadapannya kesempurnaan yang tiada tara kemaha sempurnaan, kemaha indahan. Bagaimana mungkin dia tidak mencintai Allah dengan dengan pengetahuan yang seperti ini? Saya ulangi kembali ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang sering saya ulangi supaya kita ingat dan supaya kita tahu agungnya kedudukan ilmu ini. Beliau mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. <clears throat> nah, maka di sini kita perhatikan nama Assalam saja ternyata mengandung banyak kebaikan. Dengan kita memahaminya ternyata membuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna sehingga suatu saat nanti muncul pikiran-pikiran dalam diri kita tentang Allah, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Kita langsung nafikan. Kita langsung usir jauh-jauh pikiran tersebut karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala assalam min jami'il uyubi wan naqais. Selamat bersih dan maha suci dari semua aib dan kekurangan. Karena dia sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna semua perbuatannya. Sampai pun apa yang diberlakukan kepada manusia yang mungkin dianggap oleh manusia tidak sesuai dengan keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung di balik semua itu, memiliki arti yang sangat indah dari perbuatan yang dilakukannya atau ketentuan takdir yang diberikannya kepada manusia, maka ini tentu akan melahirkan dalam diri manusia perasaan ridho terhadap ketentuan Allah, husnudzan kepada semua apa yang diberlakukannya kepada manusia yang kita ketahui bersama ini merupakan kunci kebaikan bagi seorang hamba karena dalam hadis kursi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman ana inda abdi bi aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Fahuwa jalla wa ala assalamul haqqu kulli i'tibar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah benar-benar assalam yang sebenarnya. Zat yang maha selamat dan suci dengan art, dalam artian yang sebenarnya. Dari semua sudut pandang. <clears throat> Dia selamat, apa ini maha suci pada zatnya. Dari semua aib dan kekurangan Kemudian demikian pula pada sifat-sifatnya <clears throat> selamat dari semua aib dan kekurangan. Pada perbuatannya selamat dari semua aib dan kekurangan, selamat dari keboliman <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari semua perbuatan yang dilakukannya. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala selamat dan disucikan dari yang namanya as-sahiba wal walad, adanya istri atau anak selamat dari an-nazir adanya uh, apa ini tandingan atau apa ini sekutu baginya selamat dalam artian dari semua sifat-sifat celaan dan kekurangan. <clears throat> nah, oleh karena itu, Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah, nama ini sekali lagi termasuk nama yang kandungannya mencakup semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid punya apa ini eh, nukilan yang menarik ya ketika beliau menjelaskan nama ini. Nukilan yang sangat menarik ketika beliau menjelaskan nama ini, <clears throat> beliau menyebutkan demikian. ولذلك idza نظرت ila afradi sifati kamalihi wajadta kullu sifatin salaman mimma يضاد mimma يضاد kamalaha. Oleh karena itulah kalau kita merenungkan, kalau kita mengamati masing-masing dari sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita akan dapatkan bahwa semua sifat-sifat tersebut selamat dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan. <clears throat> Kita pernah, saya pernah bahas dulu salah satu di antara kaidah halusunnah wal jamaah dalam apa yang dinamakan atau diistilahkan dengan as-sifat as sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Jadi kalau kita baca misalnya Al-Qur'an, la ta'khudhuhu sinatu wa Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi oleh rasa kantuk dan tidur. Kita baca sifat seperti ini kita harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tidak ditimpa rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Tapi ingat, tidak berhenti di situ. Harus ada isbatu kamali diddihi. Menetapkan kesempurnaan dari kebalikan sifat tersebut. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditimpa rasa ngantuk dan tidur. Kenapa? Karena hidupnya sempurna. Karena hidupnya maha sempurna. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat lain waktu menukil ucapannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. In ilmuha inda rabbi fil kitab, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak lupa dan tidak keliru. Berarti kita menafikan dua sifat ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan keliru, tidak akan salah. Dan tidak akan lupa. Karena apa? Kita menetapkan karena ilmunya sempurna. Pengetahuannya maha sempurna. Dalam ayat lain, wama tanam minyak lugu dan kami tidak ditimpa rasa payah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma dan dia tidak merasa berat untuk memelihara langit-langit dan bumi. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa rasa payah ketika menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Kenapa? Karena kesempurnaan kudroh kekuasaannya, kesempurnaan kemahakuatan dan kemahaperkasaannya. Jadi harus ada di samping kita menafikan, kita menetapkan kesempurnaan, menetapkan kebalikan secara sempurna dari sifat tersebut. Kesempurnaan kebalikan dari sifat tersebut. Nah ini kaidah penting. Jadi tidak semata-mata menafikan, meniadakan sifat-sifat tercela, tapi ada kandungan penetapan kesempurnaan dari sifat, eh, kebalikan sifat-sifat tersebut. Itu pun nanti juga kita akan ada pembahasan bahwasanya eh, sifat-sifat uh, sifat -sifat salbiyah yang Allah tiadakan dari dirinya itu dalam Al-Quran rata-rata disebutkan dalam bentuk umum, <clears throat> dalam bentuk mujmal garis besar. Adapun kalau diperinci maka itu karena tujuan-tujuan tertentu yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah karena itu akan semakin menunjukkan kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Jadi saya kembali dari <clears throat> nukilan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan, wajib kulla sifatin salaman mimma yadhadu kamalah. Kita akan mendapatkan bahwa setiap sifat-sifat tersebut <clears throat> adalah disucikan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Fahayatuhu salamun minal mauti wa minas sanati wa Kesempurnaan sifat hidupnya Allah, maha hidupnya Allah, misalnya adalah disucikan dari al-maut, sifat mati. Asina, kemudian <clears throat> sifat ngantuk atau tidur. Karena mungkin akan muncul dalam pikiran orang-orang yang jahil ketika mengetahui Allah Subhanahu wa taala memelihara alam semesta beserta isinya, mengurus makhluknya setiap saat Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia selalu mengurus keperluan makhluknya. Timbul pikiran buruk dalam seseorang apakah Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk atau tidak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menolak pikiran-pikiran buruk tadi ini dengan menyatakan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa rasa kantuk dan tidak tidur. Wa kadzalika qayyumiyatahu wa qudratuhu <clears throat> Wa kadzalika qayyumiyatuhu سَلَامٌ مِنَ salamun minas Demikian pula sifat qayyumiyah, maha berdiri sendiri, maha menegakkan makhluknya dan maha kudrohnya, maha kuasanya Allah. Selamat dan disucikan dari sifat capek atau sifat lelah. Dan semuanya seperti itu. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari kelupaan atau dari <clears throat> apa ini e, kesalahan <clears throat> kemudian kesempurnaan keadilannya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> juga disucikan dari kezaliman dan semua sifat-sifat yang lainnya. Demikian keadaannya. Termasuk dalam masalah ini dalam memahami sifat-sifat yang bersifat fi'liyah. Contohnya istiwa. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy tinggi di atas arsnya. Masalah mengartikan istiwa dengan bersemayam, itu perlu ditinjau kembali apakah ya, pengertian ini sudah pas. Karena eh, pengertian istiwa yang kita ketahui bersama itu adalah al-ulu wal-irtifa, tinggi dan di atas, berada di atas arsh. Sebagian dari para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menambahkan pengertian yang eh, apa istiqrar menetap di atas arsh tambahan istiqrar ini dikritik oleh sebagian ulama. Kalau kita lihat Syekh Al-Albani rahimahullah taala di mukaddimah tahqiqnya terhadap kitab Al-Ululil alilil Ghaffar tulisan Imam Az-Zahabi, beliau mengkritik dan mengatakan tambahan istiqrar menetap ya, menetap dari pengertian al-istiwa itu tidak disebutkan dari generasi tiga generasi yang utama. Ibnu Ibnu Qayyim menyebutkannya. Al-muhim kita kembali kepada dalil karena tidak ada nukilan dari para ulama dari generasi yang ketiga, tiga generasi utama, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita sebaiknya tawakuf atau sebaiknya kita menetapkan apa yang ada dari mereka karena lebih selamat dalam memahami masalah penting seperti ini. Jadi istiwa beristiwa di atas arsh <clears throat> dan ketinggiannya di atas arsh. Ini juga salima salamun min ayyakuna muhtajan ila ma yahmiluhu au yastawi alaihi balil arsyu muhtajun ilaihi. Jadi jangan dipahami jadi kata beliau istiwa dan tingginya Allah di atas arsh itu disucikan dari prasangka bahwasanya Allah butuh kepada arshnya atau butuh untuk dibawa, butuh untuk beristiwa di atas sesuatu tidak. Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh kepada makhluknya, tapi kalian wahai manusia justru yang butuh kepadanya. Jadi aras yang justru butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memahami yang, yang seperti ini, kita memahami dan menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Masalah konsekuensi pikiran manusia yang kadang-kadang kotor dan buruk mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini harus ditolak ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya dalam hadis apa ini Rasulullah SAW menyatakan tentang sifat nuzul dalam hadis sahih yang terkenal riwayat Bukhari Muslim yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa sulutul lailil akhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir jangan ada yang kemudian memunculkan konsekuensi dalam pikiran buruknya berarti misalnya Allah butuh kepada langit Berarti Allah subhanahu wa ta'ala bergerak. Allah musta'an. Ini sifat yang tercelah Ini termasuk tipu daya syaitan yang sangat merusak keimanan. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala jangan dikiaskan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi <clears throat> konsekuensi akal yang seperti ini harus dibuang jauh-jauh. Karena sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita bahas kaidahnya assalam artinya selamat dari semua aib dan celaan jangan dikiaskan dengan sifat manusia yang ini akan membuat orang-orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala makanya sehubungan dengan masalah sifat nuzul ini salah seorang ulama salaf salah seorang ulama salaf ketika ada seorang mu'tazilah yang datang kepadanya dengan mengatakan kepada ulama salaf ini ana lam u'min bi rabbin yataharrak yataharraku min makanin ila makan. Dia mengatakan apa? Aku tidak akan beriman dengan Rob yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kata kalimatnya betul. Secara bohong benar. Tapi tujuannya untuk menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ini. Turun ke langit dunia, kemudian datang pada hari kiamat. Mereka dengan pikiran buruknya mengkiaskan dengan makhluk kemudian menolak. Aku tidak mau beriman katanya dengan Rob yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Subhanallah jawaban dari ulama salaf ini sangat bijaksana. Sangat bijaksana dan menyelesaikan masalah tanpa perlu perdebatan. Dia tidak membantah panjang lebar dan inilah diantara apa ya keistimewaan kalamnya ucapannya para ulama salaf ringkas tapi benar-benar uh, membungkam dan mencukupkan bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran. Ulama salaf ini menjawab apa? Ketika mendengar ucapannya Mu'tazilah ini, orang Mu'tazilah yang mengatakan aku tidak akan beriman dengan Rob <clears throat> yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka ulama ini mengatakan, amma ana fa'u'minu bi Rabbin yaf'alu ma yurid. Adapun saya, maka saya nyatakan bahwa saya beriman kepada Rob yang dia maha mampu melakukan apa yang dikehendakinya, <clears throat> apa yang diinginkannya. Ini jawaban dengan uslub yang sangat tinggi, menyelesaikan masalah langsung dari akarnya. Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, sebagaimana yang Allah beritakan tentang dirinya. Maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya. Sekarang siapa yang akan menghalanginya kalau dia ingin turun ke langit dunia? Kalau dia berkehendak untuk datang pada hari kiamat, kalau dia berkehendak untuk istiwa di atas arsnya sebagaimana yang dia beritakan tentang dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menghalanginya. <clears throat> Jadi tidak perlu kita menyimpulkan menggunakan konsekuensi akal yang buruk dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya dan perbuatannya adalah hikmah, perbuatannya jelas mengandung pengertian yang sangat agung yang justru seharusnya untuk menambah keimanan kita renungkan kebaikan-kebaikan dan kesempurnaannya dia adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya atau mencegah apa yang Allah Subhanahu wa taala uh, tetapkan bagi dirinya sendiri perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan keinginannya yang tidak lepas dari kesempurnaan hikmah dan kandungan kesempurnaan dari semua sifat-sifatnya. Nah ini jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang kesempurnaan sifat Allah menolak semua konsekuensi konsekuensi, konsekuensi buruk dengan kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Assalam ini. <clears throat> Jadi demikian keadaannya semua sifat-sifat yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas aras turun ke langit dunia bukan karena butuh. Allah Subhanahu wa taala termasuk memberikan hidayah kepada manusia. Juga bukan karena butuh. Saya pernah nukilkan dan insyaallah hadisnya ma'ruf dalam Sahih Bukhari Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. <clears throat> Seandainya orang yang paling pertama dan paling terakhir, jin maupun manusia yang pertama hidup sampai yang paling terakhir, semua dalam keadaan sebaik-baiknya, setakwa-takwanya hati manusia, hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Makanya kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala apa ini berwala atau mencintai wali-walinya, mencintai para nabinya dan orang-orang yang soleh. Apakah seperti makhluk kalau dia itu mencintai orang lain karena memang dia butuh kepada orang tersebut? Jelas jawabannya tidak. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh kepada semua yang yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala berwala atau mencintai mereka adalah semata-mata karena rahmat dan karunia. Karena kebaikan yang ingin diberikan kepada mereka. Makanya Allah mengisyaratkan ini dalam surat Al-Isra, dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 111, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh Dan ucapkanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya dan dia tidak mengambil seorang kekasih karena kerendahan dan butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Jadi ini yang harus kita senantiasa tanamkan dalam diri kita agar kita selamat dari tipu daya syaitan yang ingin memalingkan kita dari keimanan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna ini menghilangkan semua pikiran-pikiran buruk kita yang selalu membawa pengertian sifat Allah kepada pengertian makhluk. Ini selalu kita harus sucikan agar akidah kita selamat, agar keimanan kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari keburukan-keburukan tersebut. Inilah pengertian daripada assalam. Kemudian secara ringkas uh, assalam termasuk dalam pengertiannya bahwasanya uh, Allah Subhanahu wa taala zut salam, dialah yang memiliki assalam. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan Assalam, keselamatan. Termasuk juga di sini kita kenapa dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum. Sebagai tahiyah atau ucapan, apa ini, eh, tahiyat atau ucapan salam kepada orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dalam Al-Quran berfirman, Qulilhamdulillahi wa salam, wa qulilhamdulillahi Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ucapkanlah alhamdulillah dan keselamatan bagi hamba-hambanya yang dipilihnya. Kemudian kepada para rasulnya salamun ala Musa wa Harun, keselamatan bagi Musa dan Harun. Kepada penduduk sorga salamun qaulam min rabbir rahim, keselamatan diucapkan kepada mereka sebagai ucapan dari Allah yang Maha yang Maha Penyayang. Jadi uh, penduduk sorga demikian tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam ucapan tahiyat mereka ketika berjumpa dengan Allah adalah salam bahkan sorga sendiri disebut sebagai darussalam negeri keselamatan lahum darussalami inda rabbihim wallahu yad'u ila salam Allah mengajak manusia kepada negeri keselamatan maka oleh karena itu tidak akan diterima masuk ke dalam sorga kecuali orang-orang yang salam yang selamat hatinya dari penyimpangan kita ketahui semua makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari pada hari kiamat yang tidak bermanfaat anak maupun harta kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, selamat dari segala syubhat <clears throat> dan segala syahwat, selamat dari penyimpangan dalam dalam kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammad Rasulullah <clears throat> selamat dari penyimpangan dalam akidah, dalam keikhlasan, selamat dari syirik, juga selamat dari perbuatan bid'ah dan mengikuti petunjuk selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang diterima menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat dalam membawa akidahnya, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak beribadah kepada selainnya, hanya tunduk kepadanya. Inilah pengertian selamat yang dimaukan yang diinginkan atau dijadikan syarat untuk seseorang muslim itu diterima ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala jika dia datang membawa hatinya dalam keadaan selamat tersebut. Maka <clears throat> inilah eh, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha selamat, yang maha suci. Makanya ucapan salam itu termasuk sebab untuk masuk surga. Hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidaklah beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah apakah <clears throat> kalian mau aku tunjukkan terhadap satu perbuatan yang kalian jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai caranya adalah afsyus salama bainakum ucapkanlah salam ucapkanlah salam di antara kamu. Jadi inilah konsekuensi dan kandungan serta <clears throat> penjabaran dari nama Allah Subhanahu wa taala salam, nama Allah yang sangat agung yang sekali lagi kandungannya mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang akan melahirkan kesempurnaan ma'rifatullah dalam diri kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab yang akan membawa kita kepada ridhonya, memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Nah Ustaz Jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Dan selanjutnya kami ajak para pendengar semua untuk bersoal jawab dengan Ustaz dalam rangka memperdalam materi kita Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya melalui line telepon secara langsung di 0218236543 dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, Ustaz, kita angkat pertama dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada yang mengatakan bahwasannya dari orang-orang e, kufar yang bertanya, kalau Allah Maha Penyelamat, lalu mengapa saat jatuh atau kecelakaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah Allah Maha Penyelamat? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, <clears throat> Assalam artinya Maha Selamat dari semua sifat-sifat kekurangan. Kemudian tidak mesti dengan itu kita memahami pengertian selamat di sini sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita akan mengartikan seperti itu, kita akan juga mengatakan kenapa manusia tidak selamat dari kematian? Kenapa nggak dijadikan hidup saja? Maka jawabannya, <clears throat> pengertian Allah Subhanahu wa taala Maha Suci atau Maha Selamat atau mungkin lebih tepat kita katakan sehubungan dengan pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga makhluknya, kenapa tidak dijaga orang yang di pesawat kemudian terjatuh? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari semua itu dengan uh, perbuatannya yang kita kita yakini mengandung hikmah yang sangat tinggi. Kayak orang yang terjatuh dari pesawat, orang yang kena penyakit. Dengan sebab itu mungkin dijadikan pengampunan bagi dosa-dosanya. Dengan sebab itu manusia akan selalu diberi peringatan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang dengan jatuhnya pesawat ini mungkin membuat orang akan semakin tunduk dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari tentang kelemahan dirinya bahwa manusia dengan segala kemampuan teknologi yang mereka miliki tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau bukan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi banyak hikmahnya. Jadi tidak berarti itu semua kita artikan selamat harus selamat dari musibah sudah kita ketahui musibah banyak hikmahnya untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk menyadarkan manusia, kemudian untuk tujuan lain seperti eh, apa ini menjadikan mereka semakin rindu terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dan dan seterusnya. Jadi hikmah-hikmah seperti ini yang kita pahami dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan semua ketentuan yang diberlakukannya kepada makhluknya. Nah. <clears throat> Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz dengan dengan Abu Bakar di Bekasi. Silakan Bapak. Ustaz. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, uh, apakah ada hadisnya Rasulullah ketika ya, sholat ketika salam mengusap wajahnya kalau memang ada mohon dijelaskan kemudian yang kedua uh, apakah ada itu sholat sunnah yang dikerjakan uh, sholat terawih karena ini menjelang Ramadan sebenarnya. Salat terawih. Yang eh, kedua apa? Iya, kenapa? Salat terawih terus? Salat terawih yang orang yang mengerjakan delapan rakaat. Iya. Dikerjakan hanya dua salam. Apakah ada hadis itu, Ustaz? Iya, iya. Mohon dijelaskan. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. singkat saja jawabannya ya. Jadi yang pertama mengusap wajah setelah sholat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga membaca doa kemudian mengusap wajah itu disebutkan dalam sebuah hadis tapi hadis tersebut sanatnya lemah. Sanatnya lemah sehingga tidak bisa jadikan sebagai sandaran dan tidak ada pendukung dari hadis-hadis yang lain. Sehingga mengusap wajah setelah salat, setelah salat ataupun setelah berdoa itu termasuk perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua setelah salat taraweh 8 rakaat itu hadis yang menyebutkan tentang eh, empat rakaat apa ini salam, kemudian empat rakaat berikutnya salam, jadi delapan rakaat cuma dua salam. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim bahkan, hadisnya Aisyah yang terkenal. <coughs> jadi salat tarawih itu banyak cara-cara melakukannya. Yang paling utama jelas dua-dua rakaat, termasuk hadisnya Aisyah yang menyebutkan tentang salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ada yang langsung empat rakaat sekali salam, kemudian empat rakaat berikutnya sekali salam, setelah itu witir tiga rakaat. Nah, cara pelaksanaan empat rakaat ini yang anak baca dari beberapa keterangannya para ulama itu <clears throat> bisa berbagai macam. Bisa dilakukan dengan uh, ada dua macam bentuknya. Bisa dilakukan dengan empat rakaat langsung tanpa ada tahiyat awal. Bisa juga dilakukan dengan cara seperti salat duhur persis. Jadi ada tahiyat awalnya, kemudian yang kedua baru tahiyat akhir baru salam seperti salat duhur persis. Karena sebagian orang dia mengkiaskan salat witir yang tiga rakaat yang ada larangannya jangan menyerupakannya dengan salat maghrib dengan salat yang empat rakaat. Jawabannya salat empat rakaat tidak ada larangan untuk menyerupakannya dengan zuhur. Maka kembali kepada hukum asalnya, maka diboleh dilakukan dua-duanya. Saya pernah dengar keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, saya juga baca keterangan dari Syekh al Bani yang menjelaskan tentang cara salat yang empat rakaat, jadi bisa langsung empat rakaat tanpa tahiyat awal, bisa dengan tahiyat awal, kemudian salam yang terakhir salamnya. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita angkat kembali dari pendengar kita dengan Ibu Nur di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Uh, saya mau bertanya, uh, kenapa Tuhan-Tuhan yang lain, agama lain kelihatan, sedangkan Islam itu tidak kelihatan gitu Pak Ustaz. Terus saya mau nanya satu lagi, saya minta didoakan supaya saya penyakit saya sembuh gitu Pak Ustaz. Iya Ibu, terima kasih Ibu ya. Yang terakhir ini doakan supaya apa? Supaya penyakitnya sembuh Ustaz. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, saya jawab yang terakhir dulu biar nggak lupa. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesembuhan bagi ibu ya. Ya Allah Asyafi yang maha menyembuh sembuhkanlah penyakit ibu ini dan mudahkanlah kesembuhannya sebagai sebab engkau selalu memberikan kebaikan dan taufik kepadanya. Jadi ibu ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan menyebut nama Allah Asyafi yang pernah kita kaji juga ya, yang maha penyembuh. Mudah-mudahan dengan berdoa dengan nama tersebut kita dimudahkan untuk mendapatkan kesembuhan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pertanyaan pertama, kenapa tuhan-tuhan yang lain terlihat sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat di dunia ya, di dunia. Pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara gaib yang inilah yang membedakan orang-orang yang beriman dengan selain mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut sifatnya orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib yang tidak nampak. Karena balasan-balasan yang Allah sediakan itu berhubungan dengan hari akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia karena dunia ini bukan negeri balasan, negeri kebaikan. Di akhirat nanti manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala bahkan itu merupakan kenikmatan yang tertinggi yang melebihi semua kenikmatan surga yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri wa la fi ru'yati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan melihat Rabbmu, melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat e, bulan pada malam purnama dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Ini kenikmatan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti ketika mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala yang mereka imani sewaktu sewaktu di dunia. Justru uh, Tuhan-Tuhan yang lain yang dikatakan terlihat tersebut justru kelihatan bahwa ternyata mereka itu adalah Tuhan-Tuhan tersebut adalah batil karena ternyata sama dengan makhluk. Dari dari terlihatnya juga sama dengan sifat-sifat makhluk, kemudian juga ternyata apa ini mereka sendiri tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan untuk bisa melindungi dirinya atau menyelamatkan dirinya <clears throat> dan sifat-sifat batil yang lainnya yang ada pada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang berikutnya dengan Abdullah di Jakarta. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Uh, Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz saya uh, melihat sedih juga gitu Pak Ustaz. Kalau di di Jakarta ini saya melihat banyak benar Pak Ustadz orang-orang yang beribadah tidak sesuai dengan sunnah gitu Pak Ustadz. Uh, sepertinya orang yang melakukan sunnah itu hanya sedikit sekali Pak Ustadz. Uh, apa memang seperti itu Pak Ustadz? Uh, tolong jelaskan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, jadi kenyataan yang Bapak katakan bahwa orang-orang yang melaksanakan sunnah itu sedikit sekali di akhir zaman, maka jawabannya pertama, tentu kita menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua kaum muslimin ya. Sehingga banyak orang-orang yang mengikuti kebenaran. Tapi kenyataannya sunnah itu <clears throat> semakin <clears throat> jauh dari zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka semakin sedikit orang-orang yang menjalankannya, sedikit orang-orang yang memahami dan mau mengamalkannya. Makanya keutamaan menjalankan sunnah di akhir zaman itu sangat besar. Ibn rahimahullah taala, "Inna sunnata kullama udiat kana fi'luha awkat, lihusuli fadilatil amali wa nasri sunnati bainan nas." Sesungguhnya sunnah itu semakin ditinggalkan, semakin dilupakan, maka mengamalkannya semakin besar keutamaannya. Karena mengamalkannya sendiri dapat keutamaan, kemudian menyebarkan sunnah di antara manusia. Jadi dua keutamaannya sekaligus. Yang jelas intinya, <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan dengan hikmahnya yang maha tinggi bahwa di akhir zaman orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu sedikit. <clears throat> Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilu min ibadiyah syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian hadis Guroba yang terkenal dalam Sahih Muslim, <clears throat> sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <clears throat> Innal Islam pada al ghariban wa udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan nanti di akhir zaman akan kembali asing maka tuba beruntunglah orang-orang yang asing tuba di sini artinya sebuah pohon di sorga yang disiapkan bagi orang-orang yang berpegang kepada sunnah maka ini e, hadis sahih yang disebutkan dalam riwayat lain orang-orang yang asing itu adalah unasun salihun fi unasin su'in kafirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum mereka adalah orang-orang yang baik yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah manusia yang buruk yang banyak jumlahnya orang-orang yang mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang <clears throat> eh, yang menentang mereka jadi ini kenyataan yang harus kita pahami yang jelas tujuan kita bukan sengaja mempersedikit orang-orang yang mengikuti kebenaran tidak tapi sudah tabiatnya manusia mereka memang sering tidak mau mengikuti kebenaran sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih nabi itu ada yang eh, Nabi SAW pernah diperlihatkan padanya nabi-nabi yang terdahulu ada nabi yang uh, memiliki pengikut rojulun warojulan dua orang satu orang bahkan waraitun walai sama ma'ahu ahad aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali dan seterusnya yang jelas ini kenyataan yang membuat kita bersungguh-sungguh dalam mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. <clears throat> Baik, kita angkat, baik Ustadz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dengan Bapak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi eh, saya mau nanya ini soal sholat juga karena ada yang perlu baru. Apa apa? kurang jelas? Jadi kalau subuh kan habis subuh itu kalau kita ketinggalan boleh sholat eh, fajar gitu ya di sholat. Tapi ini ada yang melaksanakan sholat habis asar misalnya gitu. Apa dia tadi waktu masjid apa itu ada yang boleh tadi gitu. Habis asar gitu kan. Jadi soal azan ini ya kalau yang sunnah tuh yang gimana gitu kalau, kalau yang gereja itu udah sunnah gitu ya. kan karena ya. kan juga soal azan gitu, hmm. karena Islam biasa apa sih gitu. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Untuk ulangi anak kurang dengar. Nah, Ustaz. Yang pertama beliau bertanya tentang di mana orang yang ketinggalan salat sunnah qobliyah subuh dia bisa mengerjakannya ketika fajar set. Lalu ada orang yang mengerjakan salat sunnah itu setelah salat asar. Apakah dia itu mengerjakan tahiyatul masjid atau memang salat sunnah yang dikerjakan yang dia tidak sempat mengerjakannya sebelum sebelum salat asar, Ustaz? Silakan yang pertama terlebih dahulu, Ustaz. Yang pertama itu mengenai salat e, cara mengkodok salat <coughs> qobliyah subuh. Nah, Ustaz. Ya. Yang dilakukan yang ada orang melakukan saat asar, Ustaz. Iya, iya. Ah. Masalah qobliyah subuh di Koba itu dua ada dua hadis yang sahih yang menjelaskan masalah ini sunnah Nabi SAW. Ada eh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya ada sahabat Nabi SAW yang melaksanakan setelah sholat subuh dua rakaat. Ditegur oleh Nabi SAW maka dia mengatakan ini adalah sholat yang aku belum lakukan di awal subuh maka kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi Abu dan yang lainnya. Yang jelas hadis ini sahih menunjukkan boleh dikobok langsung setelah sholat subuh. Yang kedua, ada juga hadis sahih yang menjelaskan Nabi SAW pernah mengkodoknya setelah matahari terbit, Ini waktu duha. Jadi boleh dilakukan dua-duanya. Dua-duanya disebutkan dalam hadis yang sahih dan dua-duanya bisa dikodok uh, apa tempat untuk mengkodok salat qabliyah subuh bagi orang yang terus-menerus melakukan apa ini salat-salat sunnah rawatib tersebut. Nah, kemudian orang yang melaksanakan salat setelah salat asar. Pendapat yang roji dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ada sunnah setelah salat asar ada sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW setelah sholat asar. Coba bisa dilihat ada pembahasan panjang lebar yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan di kitab apa di majalah sunnah yang terakhir atau belum terakhir. Itu dibaca di situ ada ketenangan yang lengkap. Salam dengan nukilan hadis-hadisnya tentang sunnah setelah sholat asar. Nah, nah Ustaz. untuk yang pertanyaan yang kedua Ustaz, ya. uh, beliau bertanya tentang masalah uh, azan subuh. Apakah azan yang diazankan, memandangkan dari radio Roja sudah benar atau bagaimanakah yang benar ya, Ustaz azan tersebut Ustaz? Ya. <clears throat> Azan yang dikumandangkan Radio Roja di negeri-negeri kaum muslimin adalah insya Allah azan yang benar sesuai dengan waktunya. Karena <clears throat> apa ini e, para ulama yang telah memperhatikan tentang masalah ini mereka mengatakan azan yang disampaikan di negeri kaum muslimin saat ini benar sesuai waktunya. <clears throat> Sebagian orang ada yang mengisyaratkan azan itu Eh, fajarnya harus sampai jelas, itu dibantah sama ulama yang lainnya, tidak mesti harus sudah jelas kelihatan, tapi di awal munculnya sudah penetapan azan. Intinya, kalaupun ada yang mengatakan terlambat, paling cuma terlambat sekitar 5 menit. Lebih penting daripada semua itu, apa yang disampaikan oleh sebagian orang saat ini tentang waktu sholat subuh yang dikatakan terlalu cepat, ini adalah sikap lancang yang sangat tidak tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya para ulama permasalahan besar seperti ini adalah wewenangnya pemerintah. Sampaikan kepada pemerintah, usahakan mereka, apa nasihati mereka kalau kita anggap ini benar, tapi jangan disebarkan kepada orang awam dengan cara membabi buta, apalagi ini juga perselisihan di kalangan para ulama, para ulama besar sebagian malah apa ini tidak membenarkan pendapat tersebut. Harusnya kalau kita memiliki pendapat tersebut, sampaikan pada pemerintah, nasihati, biar nanti pemerintah yang menyampaikan kepada kita. Jangan menjadikan kaum muslimin kemudian ragu terhadap sholat mereka karena sholat tanpa belum masuk waktu jelas batal tidak sah. Dengan kesan seperti ini kemudian membuat ragu terhadap pemerintah kita untuk diketahui di Saudi orang-orang yang suka menyebarkan membuat ragu terhadap masalah waktu sholat, masalah waktu Ramadan dengan mengatakan apa ini membuat keraguan tidak kembalikan kepada waliul amr pemerintah. Di sana kebanyakan yang melakukannya adalah orang-orang takfiri yang ingin membuat masyarakat ragu terhadap pemerintahnya. Maka hendaknya kita jangan tertipu dengan cara seperti ini. Kita kalau sudah meyakini dengan segala kekurangannya pemerintah kita adalah pemerintah muslim yang wajib kita taati dalam kebaikan. Kalau ada kesalahan kita nasihati. Maka dalam urusan-urusan besar penentuan waktu sholat kita yakin pemerintah kita sudah <clears throat> menyiapkan tim yang mengaturnya demikian pula waktu Ramadan masuknya waktu sholat apa masuk ya, Idul Fitri Idul Adha dan seterusnya ini telah diatur oleh pemerintah kita maka hendaknya kita mentaati mereka kalau ada yang kita kritikan, sampaikan kepada mereka. Apalagi perkara-perkara yang bersifat umum, maslahatan kaum muslimin. Jangan sampai cuma perorangan atau golongan yang menyebarkannya di kalangan umat kemudian membuat orang ragu terhadap agamanya, terhadap pemerintahnya. Bagaimana yang terjadi di di Saudi sehingga membuat orang ragu terhadap pemerintah yang jadinya mereka jadikan sebab untuk menjelek-jelekan pemerintah kaum muslimin. Nah, nah kalau berkaitan dengan nada saat dalam azan, Nah, sebagaimana kaum muslimin yang kebanyakan di Indonesia dengan nada yang dilakukan, apakah ini sudah benar atau belum, Ustaz? Iya, <clears throat> selama lagunya tidak berlebih-lebihan dan selama lagunya tidak sampai menjadikan makna dari azan yang dikumandangkan berubah, maka tidak mengapa. Nanti mungkin ada yang azannya berlebih-lebihan sampai suaranya dibikin-bikin, itu yang menjadi masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan azan yang seperti ini tidak perlu dijawab, tidak dianjurkan untuk dijawab yang sampai suaranya dibikin-bikin, kemudian panjangnya berlebihan atau meliuk-liuknya sampai melampaui batas ini yang salah. Adapun azan yang biasa dari radio Roja dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita lakukan adalah azan yang wajar yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan pahala yang besar dari kebaikan tersebut. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz dan selanjutnya kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz dari perjumpaan kita Ustaz dengan pendengar kita Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Uh, saya ingin bertanya ya Ustaz. Saya dari Pak Asrun dari Tangerang. Halo Ustaz. Iya, silakan Pak, silakan. Uh, saya uh, mau bertanya seperti yang sebelum Bapak sebelum ini bertanya. Ya, sebenarnya ada apa dengan uh, eh, salaf ini sehingga ada pemasangan uh, brosur kajian pun uh, saya melihat pagi hari terus sorenya sudah tercabut. Sebenarnya ada apa dengan kita gitu Ustaz. Saya Pertanyaannya dalam hati saya. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, silakan Ustaz. Nah, paham, Iya. melanjutkan pertanyaan Bapak yang sebelumnya tentang bagaimana orang-orang yang sunnah sangat sedikit sekali lalu e, melihat fenomena yang ada di masyarakat ketika kita menempelkan pampat kajian set tapi e, paginya ada kemudian siangnya sudah tidak ada. Ada apakah dalam masalah ini set? Silakan Ustadz pertama, kalau kita tanya ada apa, kita jawabnya kita nggak tahu. Yang kita berusaha lakukan adalah kita bersangka baik. Mungkin ada orang yang butuh kertas sehingga dirobek, atau mungkin kena hujan, atau memang ada anak kecil yang mengambilnya, jadikan mainan atau yang lainnya. Kita nggak tahu. Kalau mungkin ada orang-orang yang kemungkinan buruknya kalau kita mau sangka buruk, ada orang yang orang yang tidak suka. Ya wajar. Setiap orang yang tidak suka dengan sesuatu, apalagi dia merasa dikritik, merasa pemahamannya disalahkan, meskipun mungkin dengan cara yang benar, dia akan uh, berusaha untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengajak kepada pemahaman tersebut dan ini terjadi di mana-mana bukan cuma dalam masalah agama masalah dunia saja orang saling bermusuhan sehingga melakukan yang lebih parah daripada itu begitu jadi ini bukan sesuatu yang kemudian menjadikan kita curiga kenapa maka jawabannya alhamdulillah dakwah salaf itu terbuka bisa didengarkan yang mau kritik ya silakan bantah dengan ilmiah tidak perlu dengan cara-cara yang seperti itu. Kan terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Didengar, kita juga dengar. Ditanya juga kita, kita menjawab. Maka apa yang perlu diragukan? Justru kita bertanya sama mereka. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Kenapa kalau tidak suka dilakukan dengan cara-cara seperti itu? Kenapa bukan dengan kritikan yang bijaksana atau buku yang misalnya bisa menjelaskan dengan ilmiah agar bisa kita baca bersama dan kita uh, lihat nasihat-nasihat tersebut. Jadi justru pertanyaannya kepada mereka, kita tidak tahu kenapa mereka berbuat seperti itu. Mungkin ada yang tidak suka atau yang bagaimana. Yang jelas kita doakan orang-orang yang berbuat dolim kepada kita, berbuat salah supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menjadikan ini semua sebagai sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menambah tinggi derajatnya kita insya Allah. <clears throat> Nah. Nah, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz dalam kesempatan sesi soal jawab ini dan selanjutnya kami berikan kepada Antum Ustaz, untuk menutup kajian kita dan perjumpaan kita di pagi hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, jadi eh, kesimpulannya kita kembali mengenal di kajian kita pagi ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala Assalam yang demikian agung kandungan maknanya yang demikian banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan akidah yang mungkin masih menjadi uh, syubhat bagi kebanyakan orang, maka inilah diantara manfaatnya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, tauhid, apalagi ma'rifatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanan dalam diri kita melalui ilmu yang bermanfaat yang terus kita kaji dalam agamanya. Nah. nah Terima kasih banyak kami ucapkan jazakallah khairan atas waktu dan kesempatan yang telah antum berikan untuk kita semua dalam kesempatan kajian di pagi hari ini. Saat kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan antum saat dan juga menjaga antum dan keluarga antum di sana. Dan setelah ini kami akan putus komunikasi dengan antum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.